Bismillah. penyimpangan-penyimpangan Ali Hasan Al-Halabi, Ibrahim Rohaili, Al-Arifi. Oh, ma'ruf ya oh, sekian kali sudah dijelaskan oleh para asatidah. Ali Hasan terutama banyak tentunya permasalahan dia terutama terkait risalah aman yang dia puji sedemikian rupa. Nah, yang di situ ada seruan kepada wahdatul adian, persamaan agama. Nah, bahkan dia puji di situ yang hadir, yang merestui adalah para ulama-ulama besar. Padahal yang dimaksud dan yang ada di pertemuan itu dan yang merekomendasi surat itu para ulama itu banyak dari kaum Rafidhah, Syiah dan tahu Ali Hasan memang, bukan tidak tahu. Tapi dia puji sebagai ulama-ulama besar di umat ini. Dan kaidah kaidah dia yang mirip dan serupa dengan Abdul Hasan Al-Ma'ribi, kita ingin membenahi, tidak ingin merusak. Ini tahdir, hajar itu baginya merusak, tidak membenahi. Hasil sekian banyak kebatilannya. Dan tadi ingin menyuarakan sunnah orang-orang seperti ini mengakunya ingin membela sunnah tapi bunga dengan cara ahlus sunnah bukan dengan cara ahlus sunnah ini contohnya ahlus sunnah ma'ruf Syekh Soleh Fauzan Syekh Robi Syekh Ubaid dan masyaih sunnah Siapa yang jalan bersamamu? Nggak ada yang bersama dia. Dan bukan dengan cara dia, bahkan para ulama mentahdir dia. Maka tidak bisa sunnah diperjuangkan dengan cara sendiri. Ibrahim Ruhaili pun demikian. Nah, dia bahkan katakan orang yang tidak membid'ahkan Jahm bin Sofwan tidak bisa dibid'ahkan hanya karena dia tidak membid'ahkan Jaham Jaham bukan lagi dibid'ahkan bahkan dikafirkan oleh Ibnu Qayyim sebutkan 500 imam mengkafirkannya imam min aimati sunnah imam-imam besar game over kalau masalah kebid'ahannya sudah nggak ada perselisian kafir dikafirkan Jaham bin Sofwan bukan lagi dibid'ahkan nah ini bahkan mengatakan kalau tidak dibedakan, kuno kamu terlambat, Kita tidak dibedakan. Kalau seandainya tidak dikafirkan mungkin masih jadi pembahasan. Nah. Dan itu kaidah yang juga didengung-dengungkan oleh Abul Hasan dan juga Ali Hasan, Perselisian kita kepada seseorang tidak seharusnya membuat kita sendiri berselisih. Ini kamu menganggap Jaham bin Sofwan ahlul bid'ah, kafir. Aku menganggap tidak ahlul bid'ah, tidak kafir. Berselisih kita. Perselisihan ini terkait Jaham, jangan membuat kita pun berselisih. Jangan kita tahdir-tahdiran. Gitu. Ini kaidahnya Ruhaili dan banyak yang lain. Al-Arifi Tomat Kubro banyak celaka dan kebinasaan padanya wal billah cara metode dalam dakwahnya. Dia khawarij tentunya. Banyak seruan dan omongannya yang memprovokasi orang, terutama warga sana Saudi, untuk membenci dan memusuhi pemerintahnya. <clears throat> dan pernah dipenjara tentunya di sana, ditangkap dan dipenjarakan oleh pemerintah dengan fatwa para ulama tentunya. Demikian pula yang lain-lainnya sudah bermajlis bersama tukang sihir. Eh, ketawa-ketawi begitu eh, dalam acara televisi disaksikan oleh sekian banyak orang, belum lagi bermajlis bersama wanita di satu majelis. Wanita yang tanpa hijab, tanpa ini. Perempuan sekian banyak. Bahkan dia palsukan ayat dia buat ayat-ayat Quran ini seakan itu ayat-ayat Quran untuk ger membuat ketawa majelis nah, yang itu tentunya bentuk kekufuran perbuatan semacam itu istihza mempermainkan dan memperolok-olokkan ayat-ayat Allah nah. Yusuf Uthman Baisa bekerja sama dengan Roja dan lain-lain Sofwa dalam mendatangkan Masai Eutorat kalau dia mendatangkan Masai Eutorat naam bahkan dia yang pencetus pertama datangnya Abdurrahman Abdul Khalik ke Indonesia di tahun 90-an kalau saya tidak lupa lupa tepatnya 90 berapa entah 97 kah atau 96 nah, dia yang mendatangkan undangan resmi dan datang Abdul Rahman di pesantren Al Irsyad Tengaran nah dan ini belakangan kita dapati di pamflet dia juga bersama beberapa dai yang lain eh, mendatangkan atau daurah bersama Arifi ini. Arifi yang seperti itu. Nah, nasallallahu alaihi wasallam. benarkah manhaj sururi dengan prinsip insaf mereka dan mudahana sebagai bukti konkret bahwa pada mereka terkumpul dua faham sesat yang diibaratkan dua mata uang dengan dua sisi yang seolah berbeda. Faham takfir yang diusung Arifi, Muhammad Surur, dan lain-lain dan faham mudahana mumayyi kawan muflisin yang diusung Ali Hasan dan yang lain. Keduanya ada memang pada sururi e, suara insaf yang mereka akui dengan prinsip muazanahnya menyebut kesalahan atau kejelekan orang harus ditimbang pula dengan kebaikan-kebaikannya harus disebut bersamanya sebagai objektif agar kamu objektif dan tidak zalim kepadanya tapi di sisi lain eh, aroma khawarij dan pengkafiran itu kental kepada mereka bahkan surur Zainul Abidin sendiri dengan terang-terangan menyuarakan itu pengkafiran kepada negara terutama Saudi Arabia bersama para ulama besar yang ada di sana, ulama-ulama sunnah. Nah, sehingga aneh di satu sisi. Makanya mereka ini menuntut insaf, objektif, adil. Semua ini hanya ditujukan kepada ahlul bidah. Adapun kepada ahlus sunnah jangan harap. Kalau mereka sudah mencela ahlu sunnah nggak akan pernah mereka sebut kebaikannya. Jawab. Kamu amati mana pernah? Kalau mencela para masyaih kita, ulama kita. Apa yang kemudian disebutkan walaupun jasa Syekh Robi banyak misalnya. Walaupun Syekh Mukbil, Syekh Muhammad, Syekh Ubaid banyak ilmunya, kebaikannya untuk mati ini jangan harap nggak ada. Itu semua tuntutan hanya ketika ahlu sunnah mentahdir alul bid'ah. Nah, dan itu insafnya mereka. Bolehkah kita bergabung dengan channel Telegram dakwah Islam net dikelola oleh syuhada dengan tujuan untuk sekedar memantau aktivitas mereka. lah ya akhi. Gak ada gunanya kamu seperti itu. Kecuali memang sesuatu yang perlu untuk diambil bukti atau konkretnya oleh ustadz yang bersangkutan di daerahmu. Adapun kamu sekedar ingin tahu apa perkembangannya ini nggak ada gunanya bagi kamu pertebal keilmuanmu tambah perbendaraan ilmumu ngaji belajar Quran sunnah ilmu hafalkan ayat-ayat Allah hadis-hadis Rasul SAW itu jauh berguna bagimu adapun alasan bisnis untuk ikut dapat keuntungan duniawi dari eh, channel-channel tertentu atau entah itu telegram kah, WA atau apalagi yang namanya yang lain dari orang-orang yang masybuhin orang yang bermasalah dan kita tahu tidak berjalan bersama para ulama sunnah, utrukum tinggalkan, nggak ada baiknya, nggak akan berguna bagi kamu. Dan ancaman justru bahaya akan selalu mengintai kamu dari syubhat dan kesesatan-kesesatan batilnya mereka. Mengkaji kitab-kitab rudud belum saatnya dan hanya akan menimbulkan perpecahan di tengah umat yang umumnya masih awam. Ini ucapan orang jahil. Kalau perlu sebelum dia katakan kita rudut bahkan katakan saja nggak usah mengkaji Quran. nggak usah. Karena sama akan menimbulkan perpecahan di tengah umat yang masih awam. Kenapa? Karena Quran meli penuh dengan bantahan, rudut. Nah, dari awal kamu buka Quran, isinya bantahan. اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين dibantah oleh Allah dicela yang dimurkai Yahud dalin yang sesat Nasara ini dimurkai karena mereka punya ilmu tapi tidak mengamalkan ini disesatkan karena mereka beramal tanpa ilmu tahan munafikin dibantah oleh Allah dalam sekian ayat di mukaddimah awal-awal surat Al-Baqarah yukhadi'un Allah walladzina amanu mereka berusaha menipu Allah dan mukminin wa idza qila lahum wa idza qila lahum dibantah oleh Allah belum lagi ayat-ayat yang lainnya wala taqulu thalatha innamallahu ilahun wahid jangan kamu katakan Tuhan itu tiga trinitas Allah hanya Tuhan yang satu sesembahan yang satu Laqad kafaralladzina qalu innallaha dzalitsu tsalatsa. Telah kufur orang yang mengatakan Allah itu salah satu dari trinitas dari tiga unsur ketuhanan dibantah oleh Allah kaum Nasara. Yahud dibantah. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubilahu. Mereka katakan kami membunuh Isa, kami salib. Dibantah oleh Allah. Sungguh mereka dusta. Mereka tidak membunuh Isa, mereka tidak mensalib Isa. Dibantah oleh Allah. Tabbat yada Abi Lahab bin Watab. Dibantah oleh Allah Abu Lahab. Quran isinya banyak sekali bantahan. Maka kenapa hanya kita perudut ahlu sunnah dan salaf yang dikambing hitamkan? Sekalian Quran jangan dikaji. Karena terlalu banyak bantahan dalam Quran. Akan memecah belah umat nantinya. Jadi gak usah ngaji agama sudah. Jangan bahas agama. alasan sikap bermudah-mudahan para doa sururi munculnya mereka di TV mulai ikut terjun di politik praktis seperti pemilu dengan kelompok Hizbiin dan Basa-Basi menggunakan fasilitas mereka mana ini bertujuan wasilah dakwah bertujuan agar lebih mudah diterima dan masuk ke tengah-tengah umat yang rata-rata belum mengenal tauhid sehingga tercapai hikmah dan kemaslahatan doa. Seperti tadi, kamu memperjuangkan sunnah, kamu memperjuangkan tauhid, kamu mengaku memperjuangkan al-haq. Pertanyaannya, ala tadi kotuman, Cara siapa yang kamu pakai? Itu pengakuanmu bagus, ingin membela al-haq ingin mendakwakan sunnah. Pertanyaannya dengan cara siapa kamu tempuh? Ini penting sekali. Adakah ulama menempuh jalan seperti kamu? Masya Allah tabarakallah wa ta'ala. Sebagian mereka antum tahulah yang bikin acara maunya menepis membantah mitos-mitos di masyarakat yang nggak benar. Wow tompok kono, gendruwo, setan begini. Si ustad masya Allah pakai apa namanya? Anda sendiri nggak tahu. Trop apa? Seperti jaket yang ada tutup kepalanya. Hitam nggak kelihatan wajahnya sekilas gitu. apa gitu suara menyeramkan gitu. Lebih dari itu bertambah lagi bersama hostnya perempuan wanita, cara wudhu Nabi, sholat Nabi. Siapa yang kamu contoh? Cara siapa berdakwah seperti ini? Sebagian mereka berpegang Syekh Utsaimin juga di videokan, di foto Syekh Saleh Fauzan. Subhanallah, Syekh Utsaimin pernah duduk sama perempuan? Syekh Saleh Fauzan? Ya akhi barakallahu fiik. Syekh Utsaimin rahmatullah alaih. Jangankan terlalu jauh itu terlalu jauh sudah. Di sana ada acara namanya Nurun ala Darb. Acara tiap hari. Radio Saudi. Namanya Idaatul Quranil Karim. Tanya jawab langsung dengan pendengar. Fatwa langsung via telepon. Dan itu terdengar di radio kita setel gitu, di mobil, di rumah. Pertanyaannya apa, Nanti fatwa jawaban saya seperti apa. Live, langsung. Subhanallah, Syekh Uzaimin, rahimahullah, kalau si penanya perempuan, beliau minta tidak boleh keluar dari radio suaranya. Sehingga kita nggak dengar yang di yang di radio ini suara si penanya perempuan ini kita nggak dengar. Si penanya ini kalau perempuan langsung masuk ke studio ini saya punya problem begini gini gini gini gini gini sudah nanti si penyiar nyampaikan ke Syekh wahai Syekh nah itu kita dengar di radio suara penyiarnya laki ini ada penanya inisialnya Ain Z Kof misalnya namanya cuma disebut gitu aja dia punya problem begini gini gini gini masnya bagaimana jawaban Musa saya menjawab adapun masalah ini begini begini gini jawab Hatta suaranya kita nggak dengar. Itu suara baru di radio, bukan kemudian di TV disaksikan oleh sekian banyak orang. Fitnah. Ya subhanallah. Itu a'immah, para ulama. Nah, cara yang ditempuh cara siapa? Nah. Siapa yang menjadi panutan dan para ulama sunnah yang menjadi pegangan mereka dengan cara seperti ini dan lebih ma'rufnya seperti yang Syekh Rabi sebutkan lebih banyak merusak dan membuat mundur dakwah ketimbang membawa kemaslahatan untuk dakwah. Dulu dakwah Islam disampaikan didakwahkan oleh para a'immah, sahabat-sahabat Rasul SAW. Kemudian para tabi'in yang bersamanya setelah mereka tersebar sampai ke penjuru dunia, sampai ke daratan Eropa, sampai ke Siprus, sampai ke Austria, sampai ke Cina dalam keadaan wala ada HP, belum ada Android, wala ada TV, wala radio, wala apa. Para sahabat berdakwah. Barokah dakwanya Masya Allah. Allah buka hati sekian banyak orang. Dengan dakwah mereka. Sebelum kemudian negerinya dibuka. Begitu para ulama yang setelah mereka. Bukhari, Ahmad, bin Hambal, Syafi'i, Malik, Sauri, dan para imam yang lain. Barokah dakwahnya dengan kesederhanaannya mengajarkan ilmu ayat, hadis, dakwah diajarkan di masjid-masjid, di tempat-tempat majelis ilmu mereka, ha, kata. Dakwah itu bermula dan barokah, terlihat nyata sampai ke Eropa sana bayangkan. Wala ada HP, wala ada Android, bisa sampai ke Eropa sana dakwahnya para sahabat. Justru ketika mulai muncul yang semacam ini membuat kemunduran dalam dakwah. Dengan tujuan-tujuan yang mereka katakan tadi, oh, anu supaya lebih diterima, supaya lebih memasyarakat, supaya lebih tersebar, supaya ke daerah-daerah pelosok. Kita harus bikin TV, punya channel sendiri, oh ini itu. Nah, mulai seperti kata Syekh Ubaid at-tawassu' yuqi'uhum fi asya malah tuhmat uqba memperluas memperluas sayapnya akhirnya menjerumuskan mereka pada sesuatu yang mereka sendiri nggak mampu untuk membendungnya terjadi sesuatu yang tidak terpuji hanya kemungkaran banyak terjadi kemaksiatan bagaimana dakwah akan diberkahi sementara isinya kemungkaran dan maksiat kepada Allah. Nasallallahu alaihi wasallam. Belum lagi ranah politik yang mereka masuki. Eh, ma'ruf lah antum tahu bagaimana di awal kapan hari itu ketika pilpres ikut mereka ini. Hmm, nah, menyuarakan calon tertentu kandidat yang dijagokan oleh mereka. Oh, calon pemimpin harus begini dengan sinetron. Layaknya sandiwara, ini ada tukang ojek berhenti debat masalah kandidat satu. <laughs> Eh, kelak Apa urusanmu masuk ke urusan itu? Kamu dai, Orang yang berilmu semestinya membekali ilmu kepada umatnya. Ajarkan Quran, ajarkan sunnah. Ada apa mengurusi kandidat presiden A wala B? Presiden harus begini, begitu. Nah, itu di luar wewenangmu. Seorang da'i berbicara tentang syariat, membekali umatnya, perkara akhirat, halal, haram, itu yang diperlukan umatmu, benahi tauhid mereka. Tapi mereka entah apa yang di belakang mereka yang mereka maukan. Wallahul musta'an. Nah. dalam keadaan ketiga dalam posisi kita berdua saja dan kita punya ilmu untuk membantah apa dibolehkan kita membantah nah kondisi ketiga yang disebutkan kalau memang perkaranya satu arah bagus artinya kamu yang berbicara kamu nasihati terjebak subhanallah Terjebak ini sesuatu yang tidak kamu inginkan, tidak kamu setting dari awal, bukan niatmu. Misalnya saja, <laughs> nasallallah la'afiyah, tapi kadang terjadi. Kamu naik pesawat, sampingmu fulan, taban, hizbi. Mau apa kamu? Mau ini pesawat. Mau pindah, Gak bisa, penuh semua. Ya siapa mau gak mau? Duduk bersampingan sama dia. Ini hamba Allah aktif mulutnya. Hmm, kamu pasang handset, setel murotal atau <laughs> apa. Walhasil kalau yang kamu tanyakan nasihat, kalau memang ucapanmu didengar oleh dia, nasihati, searah. Jangan kemudian ada perdebatan. Enggak ini kan, oh, enggak bisa ini. Ini yang dilarang tadi oleh para imam. Kalau kamu nasihati, sufit takillah. Agama itu begini, begini, begini, begini para ulama salah begini begini kamu sampaikan apa nasihat bagi ikhwah yang jauh dari maahat ahlu sunnah terkadang mereka terpaksa sholat jumu'ah di masjid-masjid yang ada yang seringnya khotibnya menyampaikan perkara yang menyimpang fitnah, muskil kalau kamu duduk di majelis Jum'ah sementara para khotibnya dari kalangan mereka banyak syubhat terlontarkan tidak jarang bahkan kekufuran mereka suarakan kalau kebatilan, kejahilan, hadith wala haraj banyak sekali. Nah, banyak yang ngawur sudah bicara. Bahkan tidak jarang si khotib ini hatta baca Quran nggak bisa. Naik mimbar jadi khotib. Berani. Nah. berapa kali sempat kita ngalami Allah berfirman yang dia sebutkan hadis Rasul SAW. Naam. Banyak sekali. Depan orang banyak kemudian penyalahgunaan penafsiran hadis itu ya subhanallah salah satu dari mereka contoh saja Ramadan ini dia bilang Ramadan ini kebersamaan ini itu alhasil dia bicara nah kemudian dia tafsirkan semuanya sendiri Ramadan itu terdiri dari ro mim dot alif nun Ramadan. Rok itu rahmat. Sudah dibahas. Rahmatnya Ramadan ke sana kemari. Bahkan rahmatnya Ramadan ini tidak hanya umat Islam yang dapat. Hatta orang non-muslim dapat rahmatnya Ramadan. Kecipratan rahmatnya Ramadan. Buktinya. Pedagang-pedagang bahan kue. Orang-orang Cina Kristen dapat keuntungan besar. Itu rahmatnya Ramadan. Toko-toko cat rame dibelikan. Dapat rahmat dia. Subhanallah. Rukun Islam yang begitu mulia jadi murahan demikian penafsirannya. Walhasil mim nanti apa, mawaddah entah apa lagi, dot ridwan. Nah. mengajarkan kita kebersamaan katanya. Ramadan ini. Saya sendiri bersama keluarga saya biasakan untuk sahur harus bersama, buka harus bersama. Karena Ramadan ini kebersamaan mendidik kita untuk bersatu bersama apalagi di antara keluarga, istri dan anak. Saya kumpulkan tiap hari. Buka, nggak boleh ada yang sendiri-sendiri. Bersama. Satu meja bersama. Sebelum berbuka, saya tuntun mereka untuk berdoa. Dan itu diajarkan oleh Rasulullah doanya. Doa apa itu? اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا Naam ini di mimbar. Disampaikan di mimbar. Ya maunya dia mungkin karena jahil. Jauhkan syaitan dari kami dan rizki yang kau berikan kepada kami ini. Makanan berbuka ini takjil. Ini di mimbar dia bicara didengar oleh sekian banyak orang. Khotib. Bayangkan. itu kan musibah kamu duduk di situ. Bala. Itu secuil dari sekian banyak yang serupa dengan itu bahkan lebih mungkin. Al-Muhim makanya sebisa mungkin kamu cari masjid-masjid ahlu sunnah lagi Jumat karena memang sudah kamu tahu waktu ini sudah jam 10, sudah jam sekian. Kalau kamu hentikan aktivitasmu. Kamu bersiap-siap mandi ini itu sehingga kamu terkejar mendapati Jumat bersama Ahlu Sunnah nah, ilmu yang disampaikan ada bekal manfaat yang kamu dapati bagaimana sahabat Ibnu Abbas bermajlis bersama Khawarij di zaman Khalifah Ali dan bagaimana membantah syubhat tentang turunnya Allah ke langit bumi. Yang antum jelaskan tadi enam. Adapun terkait Ibnu Abbas, para ulama sebutkan bahwa satu e, beliau seorang yang mumpuni sangat dalam keilmuannya. Seorang alim besar yang dipuji oleh Rasul sallam, didoakan faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Kemudian posisi beliau dan keseluruhan para sahabat posisi sebagai seperti wulatul amr pemimpin semuanya walaupun ada khalifah tentunya ada Ali bin Abi Thalib Amirul Muminin tapi karena keilmuan mereka dan keutamaan mereka yang begitu tinggi mereka sama makanya ini seperti dari seorang waliul amr menasehati bawahannya nah, dan itu hak sebagai pemimpin untuk meluruskan dan menasehati mereka nah, itu yang para ulama sebutkan terkait kasus Ibnu Abbas yang menasehati mereka dan terbukti banyak dari mereka kembali kata Ibnu Abbas kepada para sahabat walaupun sebagiannya tetap berisikuku dalam kesesatannya waliyadzubillah adapun terkait e, turunnya Allah kita tahu seperti kata Syekhul Islam menjelaskan bahwa ayat-ayat hadis yang menyebutkan tentang turun itu muhkam tidak bisa ditakwil-takwil jelas bahwa Allah turun ke langit dunia ketika sepertiga malam yang terakhir. Yang Allah katakan, siapa yang berdoa kepadaku, pasti akan aku jawab. Siapa yang meminta, pasti akan aku beri. Dan seterusnya. Adapun uluwullah, tingginya Allah dan di atas ars ini juga muhkam. Dalam sekian banyak ayat dalam sekian banyak hadis ditambah dengan penjelasan fatwa sahabat tabi'in aima bahwa Allah di atas arsh dan itu ma'ruf itu juga muhkam maka bagaimana dipadukan kata Syekhul Islam kedua-duanya muhkam ya kita imani bahwa Allah di atas arsh istawa kita imani pula bahwa Allah turun ke langit dunia selesai tidak ada permasalahan sesuatu yang tidak disebutkan, yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, nggak perlu kita bahas. Wasu'alu anhu bid'ah seperti Imam Malik katakan. Tanya-tanya membahas tentang itu bid'ah. Sahabat ketika mendengar ini nggak ada satupun dari mereka yang kemudian merasa aneh. Kemudian tanya, ya Rasulullah bagaimana kemudian arus ditinggal sama Allah kosong? nggak ada. Mereka imani semuanya. Karena Allah maha kuasa. Laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Enggak ada yang serupa dengan Allah, enggak bisa disamakan dengan makhluknya. Kalau makhluk mungkin karena kekurangan dan kelemahan mereka. Kalau dia di atas turun berarti kursi yang di atas kosong ditinggal dia turun. Itu kalau manusia. Ini Allah Rabbul Alamin nggak bisa disamakan. Dia maha sempurna, maha kuasa. Maka kedua-duanya diimani. Allah beristiwa di atas arus. Allah seperti yang Allah kabarkan, seperti yang Rasulullah sebutkan dalam hadis, turun di sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Dan itu terghib motivasi dan dorongan pada orang untuk berdoa di waktu itu, waktu mustajab. Beristighfar dan banyak meminta kepada Allah Ta'ala, sholat, tahajud di waktu tersebut. Tidak ada pertentangan di antara keduanya. Pendekatannya, kata Syekhul Islam, gampang. Sesama makhluk saja, nggak usah membahas Allah yang terlalu mulia dan sangat suci. Sesama makhluk saja. Kamu tahu ketika beliau membahas tentang kebersamaan. Kebersamaan Allah. Kamu tahu bulan di atasmu, suara di langit sana. Kamu jalan dari Cilegon sana sampai Banyuwangi misalnya malam hari di mobil Dimanapun kamu jalan, dimanapun posisimu, bulan bersamamu. Ya kan? Terus bersamamu. Kamu jalan dimanapun, terus bulan bersamamu. Padahal dia di atas sana, jauh. Itu padahal bulan makhluk, kamu makhluk, sesama makhluk. Sudah terbukti demikian. Tidak bisa disamakan Apalagi ini Allah yang maha kuasa, maha mulia, maha sempurna, maha tinggi, subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa kamu samakan dengan makhluknya. Tidak ada yang sulit bagi Allah, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah maha kuasa di atas segalanya. Imani, terima dan yakini kebenaran apapun yang disampaikan Allah, apapun yang disampaikan Rasul SAW, tentang Allah dan sifat-sifatnya. Wafakallahu jami'i lima warda wa salatu wassalamu ala rasulillah walhamdulillahi rabbil alamin.